Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Ya Allah takbir itu telah berlalu Disangkanya takbir itu telah selesailah pada waktu Idul Fitri Berapa banyak orang terkecoh Disangkanya takdir telah selesai Celakalah orang itu Padahal takdir itu harus diteruskan Minimal 17 kali sehari takdir Tapi berapa banyak orang tidak menerus entak? Alangkah orang yang menyangka Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak harus bertanya pada Allah. Dirinya pun sudah bisa menjawab, apakah Ramadan saya merubah kualitas diri saya? Nah, mengecek apakah Ramadan saya ini berhasil, periksalah sholat kita. Di bulan Ramadan begitu ring kita sholat. Begitu satu sawal Sholat subuhnya pada kesiangan Mana Ramadan kita Ramadan Alhamdulillah Al-Quran Tapi sekarang Al-Quran seakan-akan masuk lagi ke kandangnya Masuk di rak-rak buku Mana Ramadan kita Tuhan Berapa banyak di antara kita Sudah mengikuti banyak Ramadan Sudah begitu bagus acaranya Tetapi kenapa Kita kembali seakan-akan Seperti keledai yang menggiling padi Berputar balik lagi ke sana Berputar balik ke sana Tidak jalan-jalan lurus Kenapa? Yuwaswis sufi sudurin ini yang gagal. Orang boleh tahan lapar, orang boleh tidak minum, tahan haus, tetapi orang tidak tahan menggosip. Ya, bocor. Ya. Waktu bulan puasa, waktu Idul Fitri, alhamdulillah saya di Washington tuh 4000 itu kuantitas tapi LE menang kualitas. Kenapa saya bilang begitu? 4000 itu 4 state, Maryland, Virginia, Philadelphia, Washington. Ya, kalau kita satu state saja 3000, jadi atlet. Jadi kalau saya dapat piala, maka ibu-ibu. Karena saya lihat ibu-ibu lah yang paling tidak banyak gosip di LA itu di sini. Betul, piala. Di state yang lain, subuh Oh, ya. Tapi LA, Pak Gusti, kenapa LA itu leader? Karena kualitas ibu-ibunya dahsyat. Ini, ini merasakan betul setiap buka puasa bukan kurang makanan berlebih dipaksa saya itu untuk bawa oh, sebang jangan jangan nggak apa-apa untuk eh jangan begini kalau jadi untuk sahur eh, alhamdulillah itu pahala orang yang memberi makan berbuka puasa sama nilai pahalanya dengan yang berpuasa itu sendiri. Saya ibu-ibu ini pahalanya banyak. Dalam rangka meningkatkan kualitas ini, saya ingin Ramadan ini kita teruskan. Puasanya dalam bentuk lain, puasa mulut, puasa hati, puasa mata. Karena dosa itu di sana dosa itu di sana. Sampai merintih kita menghitung dosa lidah, dosa mata. Tuhanku, ampunkanlah dosa dan dosaku. Ya Allah, ya Allah banyak dosaku ya Allah. Tuhanku, maafkanlah segala kesalahan engkau Ampunkanlah lidah hamba yang berucap dosa Ampunkanlah hati hamba yang penuh dengki Ya Allah kasetnya tahun depan akan keluar insya Allah insya Allah itu promosi ucapku ya Allah yang banyak dosa tuh ucap ucap sebab itu ini adalah pengajian perdana sambil silaturahmi alhamdulillah dari Orange County hadir di sini Ustadz Tabib Diri Tadi beliau single di sini, isinya di Indonesia. Nah, itu Pak Jul, beliau juga bujangan di sini. Pak Jul mana? Dari NMC juga single, isinya di Indonesia. Kuat, hebat ya. <laughs> Terus ada lagi Pak Yayat, nah Pak Yayat NMC, ya ada banyak dari NMC karena nanti NMC akan bikin halal bihalal bersama. Insya Allah tanggal 10 November kita akan diundang oleh NMC di parknya di daerah mana Pak? Jadi temanya dari anak untuk anak. Nah, jadi ibu-ibunya nonton. Nah, ibu-ibunya yang nonton semuanya anak-anak. Yang nggak punya anak cari anak. Ya, itu Ibu-ibu sekalian, bapak sekalian Orang berpuasa seperti lalat, seperti ulat Lihat ulat ulat keket tahu nggak? Sudah hijau, gendut, jelek Begitu berpuasa dia jadi kepompong Begitu jadi kepompong jadi apa? Setelah kepompong, kupu-kupu ganteng, cakep. Begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak, berpuasa jelek, gendut, wah. Begitu berpuasa, kelihatan wajahnya putih, rambutnya kering. Kepompong. Begitu Idul Fitri, jadi kupu-kupu malam. Eh, kupu-kupu. Dahsyat. Ringan. yang kupu-kupu malam ya. Ringan. Kenapa kita tidak seperti kupu-kupu? Kenapa kita kok jadi berat? Kenapa waktu bulan puasa kok enteng sholat, gampang baca Quran? Pasti ada something wrong. Sebab itu teruskan puasa kita. Puasa kita lebih berat dari mulai sawal sampai nanti ketemu lagi Rajab Sa'ban. Apa puasa kita? Puasa hati. Lebih berat dari Ramadan. Lebih berat daripada Ramadan. Kenapa? Karena tidak ada bersama-sama masing-masing saya hari ini akan merubah. Saya berpuasa, maka melayani saya akan rubah. Yang tadi tangan saya tertutup, terbuka. Yang tadi mulut saya selalu bemo, sekarang renyah. Yang tadi saya suka ngomongin orang, saya mau ngomongin diri sendiri, mencaci diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Saya akan tunjuk-tunjuk saya di kaca, di cermin saya sendiri. Wati, kamu tuh nggak jelek kok. Tapi yang bikin wajah jelek kamu tuh apa? mulutmu wati wati nah, misalnya ada wati oh, jangan wati atau siapalah ya lince nah, lince gitu. ya jadi hakimi diri sendiri ya apa jangan sampai kita menghakimi orang lain. saya itu pengajian perdana ini saya nanti setiap dua minggu ya sekali karena gantian NMC. Mulai hari ini kita tafsir. Salah satu tafsir yang dilupakan orang tapi sangat dihafal yaitu surat yang terakhir dari Al-Qur'an. Bahkan kata Rasulullah, bacalah tiga surat setiap mau tidur Rasulullah membaca tiga surat ini Kulhu, Al-Ikhlas, Kul Auzu Falak, Kul Auzu Nisaya dibukakan pintu rejeki, dimudahkan usaha kita, ditutup malam itu sehingga santet hantu blau dakula dan sebagai malu takut lari ngacir ya jadi subhanallah maka saya mulai dari surat yang terakhir kul a'udzu birab nas yang terakhir kul apa kul itu katakanlah say. Tetapi dalam bahasa balagoh kul itu tidak cukup katakan. Gedor. Jadi hey. Ah itu, bukan hey. Hey, bukan hey. Begitu ada semacam ada berita besar, semangat. Ini bahasa Quran. Makanya kita kul hati kita bergerak. Ada apa nih? Ada apa? Ada apa? Sebab itu cool, dia bisa say it, bisa juga proklaim. Apa proklaim? Menyatakan. aku enam ribu, ini macet terus ini. <laughs> Gimana ini? Oi, Sodako sih 6 ribu, Mike gak kebeli. Ini nih. Mumpung ada bagus sih konjen, masa gak malu dia kan? Ah, gitu nanti dibeli ya beliau. Wah ini gagal bahasa kita kan? Gak bagus biasanya, puter lagi, puter lagi, jadi jelek gitu. Padahal sudah dibeginiin tadi, eh diputar lagi, krekak krekak. Untuk technician udah bagus, jauhin, huh. pergi haram haram deket. Oke, yang kedua untuk pengetahuan, kalau ceramah jangan pakai echo. Kalau nyanyi harus pakai echo. Karena kalau pakai echo, aduh pusing. Assalamualaikum kum kum kum kum kum. Ya soalnya bersama sama sama sama ini ini ini ini. ini. Aki aki ki aki aku <laughs> Subhanallah. Kalau nyanyi harus pakai echo, kalau ceramah jangan pakai echo. Eh, karena kita di LE kecuali di Ciparai. Saya ceramah pakai echo lucu loh, saudara-saudara. Wah wah wah wah. <laughs> Ciparai itu. Ya. Oke. Okay. Cool. Say tidak cukup proklaim proklamasi kami bangsa Indonesia yang sampai hari ini belum merdeka di sana sini para koruptor tidak menyerahkan uangnya dalam waktu sesingkat-singkatnya <laughs> proklamasi kebebasan beres deh. proklaim Aku proklaim, dideklar, sampaikan tidak hanya ruangan terbatas, tetapi sampaikan ke keluar. Ini satu ayat saja satu huruf panjang ini. Ya. Kemudian apa? Yang ketiga kul juga ada muatan motivate. Jadi jangan hanya sekedar menyampaikan, ada motivasi. Jadi ibu-ibu yang hebat ini, yang cantik-cantik ini, subhanallah kayak kupu-kupu semua sekarang ini, ya. Tidak cukup hanya menyampaikan tegur, motivasi, sampaikan, Bu, awas Bu. Kita watawa, sobil haki, watawa sobil sobel, Ya. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak di majelis taklim kita jadi prosesor. Orang yang menangis, merintih sakit tercabik hatinya begitu masuk ke majelis ini begitu dia keluar dia tersenyum dan berdendang bisa nggak seperti itu bukan sebaliknya yang tadinya happy bahagia begitu masuk majelis salim, begitu keluar sudah nangis babak belur lagi <laughs> wah itu berarti kita gagal prosesor kita ya jadi motivasi ada apa harus apa Kul a'uzu birob binas. Maka disebut al-falak an-nas itu muawizatain karena ada dua a'uzu. Kul a'uzu birobil falak Kul a'uzu birab binas Jadi dua a'uzu maka sebut muawizatain Apa? Oh, coba Ibu ah, Apa? Ayah ini mau aji sahan. Ajib apa? Hah? Mu ajib. Ya. mau aji. Kul <laughs> a'udzu bi rabbinas. Berlindunglah. We seek refuge, we seek protection. Kami mencari perlindungan. Kami hanya berlindung Rob. Rob ini kalau dengan Rob biasanya dia disebut juga disebut rububiah ya. rububiah Jadi kalau kita belajar tauhid ada rububiah Dalam bahasa Arab disebut juga ada kata tarbiyah yang mendidik, yang mendevelop Makanya Rob biasanya diterjemahkan yang mencipta, yang memelihara, yang to grow yang menum, menumbuhkan. Jadi dia bisa rob itu bisa jadi the sustainer. Jadi dia to sustain, to grow. Rob. Ibu ingin nggak dapat rob dari Allah? Ya. Karena kita minta dipelihara hari esok, hari ini sama hari esok. Siapa yang tahu hari esok? Allah. Maka ya Rab, kuserahkan diriku hari esok. Hari ini dan besok. Ya Rab, engkau yang memelihara, yang menumbuhkan. Aku berlindung kepada engkau. Sebab itu kalau Rab, biasanya ketemulah al ala hirobil alamin. Menarik di dalam Quran itu setelah panjang pengetahuan saya, tidak ada kata alam. Yang ada selalu alamin, selalu plural, jamak. Seakan-akan universe ini enggak Bahkan bumi ini sendiri ini diskusi intelektual di di Washington saya kemarin bahas ayat-ayat astronomi maka saya bilang aduh saya ingat sama Rijal nih. Ya. Bayangkan ada Al-Qur'an mengatakan di dalam surat An-Nur nanti Rijal periksa An-Nur ayat 43. Wa yunazilu minas sama, aku turunkan dari langit min jibalin fiha dari gunung-gunung minnal barod dari es. Jadi dari langit itu diturunkan gumpalan es bergunung-gunung. Nah, coba Rijal sebagai calon fisikawan ini periksa benar nggak Quran itu katanya dari sana ada meteorit yang terus berjatuhan saya baru ketemu tadi di internet itu dia uh, Jacqueline Jokic namanya dari Pasadena University ternyata dia bikin Explorer 1 potret bumi ternyata pakai ultraviolet atmosfernya itu bolong-bolong diperkirakan ada tembusan salju sehingga setiap ribu tahun permukaan laut itu dua setengah senti naik kata sehingga tetap air itu balance Rabbul Alamin Allah yang memelihara alam dan itu memberikan tanda sains sebetulnya ada lagi dalam Quran lihat di Al-Mulk nanti lihatlah bintang lihatlah dua kali engkau akan lihat ciptaan yang retak. Ya. Ciptaan yang lobang berlobang. Jadi ditantang oleh Allah lihat dua kali di langit itu ada lobang, ada retak. Para mufasirin nggak bisa membahas ini. Ternyata ditemukan itulah black black hole. Black hole itu sesuatu yang masuk dalam black hole. Nah ini belajar pinter dulu ya. Apa? Black hole, ya. Bukan negro hole beda. Negro black tapi black belum tentu negro kan? Lagi dah mahal, marah dia orang itu. Bukan black hole. Jadi di satu ada black hole tempat universe. Quran mengatakan yang pertama dibentuk itu adalah embun. Makanya ada adukhon. Adukhon sesuai dengan jumlah keliling dari bumi. Bumi itu kan 2 kali R kali 22 per 7 keliling tuh kalau nggak salah R-nya tuh 7 karena 7 lapis langit 1, 1, 2 kali 2, 44 Jadi ayat ke-44 tuh Abu Khon itu Abu Khon Surat ke-44 tuh embun Jadi Quran mengatakan awalnya embun Hebat gak itu? Al-Quran Kita punya Qurannya orang lain yang menemukan Ya Karena kita kurang mau curious. Nanti kita jawab karena anas itu salah satu di antaranya curious. Jadi mumpung ada mahasiswa fisika saya ingin ajak. Ayo kita curious pada Al-Qur'an. Di dalam Al-Furqan ditemukanlah kalian nanti ada laut dan ada air tawar. Keduanya tidak menyatu kecuali dibatasi dengan dinding. Dr. Amal Iraki, Direktur Naval Water di Jeddah, itu tahun sekitar tahun 80-an, 70-an, itu diskusi bagaimana mensuling air laut didestalasi jadi air tawar. Harganya mahal. Terus terinspirasikan surat Al-Furqan ini, kenapa enggak? Karena di dalam laut itu ada suratnya laut itu tempat kehidupan di mana sumber makanan di situ juga ada perhiasan-perhiasan dan di situlah ada air tawar masa bingung di laut kok ada air tawar ternyata dokter Amal Iraki ini seorang wanita ahli uh, eh, oceanologi di bawah laut itu ada sumber air mata air yang tidak digali. Maka di Arab sekarang orang salah disangka dari laut bukan. Dia bor. Bor ke dalam ditarik gitu. Ya, jadi saya baru tahu karena setiap musim haji tanya. No, dia ngebor ke dalam. Ternyata di bawah air laut itu kandungan mineralnya, air tawarnya dahsyat. Jiwa eksplorasi inilah yang disebut nas. Anas itu kita mengartikannya apa? Manu, manusia. Padahal dia berasal dari kata anaus. Anausu artinya yang ingin tahu atau sesuatu yang bergerak. Jadi anaus sesuatu yang bergerak, moving. Anaus juga sesuatu yang selalu ingin tahu, curious. Maka dijadikanlah nama manusia Anas. Jadi manusia itu fitrahnya selalu gelisah, selalu bergerak, enggak betah duduk, habis silang lonjor, habis melonjor tiarap, habis tiarap berbaring, habis berbaring lari. Itu manusia. Wajar, makanya disebut manusia bergerak terus. Kemudian Anaus juga curious, selalu ingin tahu. Maka set manusia, manusia itu selalu ingin tahu. Kadang-kadang saya tahu, ya ada aja. Itu apa sih? Hmm? Ya, yang gitu aja. Wah ada. Mulai, ya mulai. Yuwas sufi sudurinas. Hati-hati jaga. Biasa gak? ah. Sebab itu masuk ke majlis taklim pun niatnya hanya satu Pak, ikhlas. Ikhlas. Di masjid ada setan enggak? Oh, setannya lebih alim lagi. Ya hati-hati jebakan-jebakannya, ya. Jadi, tapi begitu lulus pahalanya 100 ribu kali, ya. Makanya berangkatlah dengan ikhlas. Jangan ingin dipuji karena yang punya hak puji itu adalah Rob Rob yang berhak makanya Alhamdulillahi Rob bila alamin kita mah nggak usah dipuji nggak usah pakai sibuk udah sepatu Gucci ingat kemarin ikat pinggang Amrani Armani kaum Bustoni wah anting uh, apa Aiden Eigner kemudian Christian Dior wah bergagah sepatu merah bibir merah ini serba merah kerudung merah begitu sampai majlis taklim nggak ada yang negur sakit Mulai itu demonya keluar. Dasar kampungan majlis taklim kagak tahu. Ini kan Armani. Sama deh. Eh. Ya. Oh, Imperio Armani nih. Dari thrift store. Kalau orang lihat kalau ya, dari Mercy ya gak? Subhanallah. Sakit karena ingin dipuji siap Tapi kalau ibu ikhlas, Sebab itu Rabbun Nas Serahkan dirimu wahai yang gelisah manusia Wahai selalu ingin tahu dan so tahu Kendalikan dirimu Engkau mintalah perlindungan kepada Allah Rabbun Nas Karena bahaya tergelincir kita ini besar Besok kita nggak tahu Siapa tahu besok kita bakal mati Ya, sebab itulah yang kedua Kul a'udzu birabbinas selanjutnya maliki nas. Kalau panjang makanya beda nih. Malikin nas kalau malikin nas udah beda itu. Kalau malikin nas artinya rajanya manusia. Kalau malikin nas yang memiliki manusia. Jadi beda beda satu harokat sudah ganti ya. Jadi tapi para mu tidak eh, memasalahkan karena hakikatnya adalah Tuhan juga. Tetapi kenapa disebut raja? I am the king of mankind. I am the lord of mankind. You are nothing. I am the lord. Yesus you are mankind. I am the lord. You not the son of God. God only one. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. I am your God. There is no God but I am Allah. I am the king malikin nas. Raja manusia. Di sini raja bukan milik yang memiliki manusia. Sebab yang memiliki belum tentu jadi raja. Betul nggak? Tapi raja bisa memiliki. Jadi lebih powerful mana? Maliki atau maliki? raja yang lebih berkuasa. Apa artinya? Karena engkau yang bisa mencopot, engkau yang bisa mengangkat, dekat Ya Allah. Makanya para kiai itu kalau ingin nasib minta pada Rob. Kalau ingin kedudukan, jabatan, kekayaan, karir, Malik. Ya Malikin Nas, ya Malik Yaumidin. Derajat Malik. Jadi kalau dalam Asmaul Husna itu doanya begitu. Ya Malikul Kudus. Ya Allah, berikan saya pekerjaan. Kalau di sini sulit pekerjaan, baru saja dikeluarin ya dari, dari daycare barangkali ya. Doanya saat ini, ya Malik. Ya Malik Malikul Kudus Ya Malik Umidin, Ya Malikin Nas Karena kita minta kedudukan The Lord is Allah, the King of King. You follow me? Oke. Okay. Jadi Malik. Selanjutnya apa? Ilah ilahinas. Ilah itu berasal dari kata walaha. Ya Walaha itu yang menakjubkan. Hati-hati. Segala sesuatu yang amazing, menakjubkan, memikat, bisa jadi ilah. Sehingga melupakan sholat, melupakan segala macam asik, tenggelam di dalam ketakjuban kita, maka dia bisa jadi walaha. Makanya kalau orang kediri, kalau lihat yang takjub, yang heran tuh, weleh, weleh, weleh. Mungkin biasa dikata walaha ya. Walah walah. Walah walah <laughs> bisa apa ya? Walah walah. Iki mau apa tuh walah eh, walah. Itu bahasa-bahasa Islam sebetulnya. Walaha, hati-hati dengan yang menakjubkan. Jangan pernah mengkultuskan orang, jangan pernah berlebih-lebihan memuji orang karena apa yang kau cintai. Siapa tahu suatu saat menjadi orang yang paling engkau benci. Bencilah ala kadarnya. Siapa tahu yang engkau benci hari ini, siapa tahu akan engkau cintai habis-habisan di masa yang datang. Ya. Jadi subhanallah. Paham sekarang? Kenapa? Yang berlebih itu hanya ini. Allah kepada manusia itu 99 persen. Nah, sisanya satu persen waspa, waspada. Pada suami itu 99 persen. Satu persen cemburu, cemburu. Jangan terlalu besar, bahaya. Karena cemburu itu api. Kalau terlalu besar, angus suami ya satu persen saja pak kok jam satu belum pulang mah overtime boleh besoknya lagi pak kok jam dua nih suka belum pulang overtime nah overtime kok kelelahan tah habis olahraga mah ah, harus curiga tuh jam dua malam habis olahraga ambil kunci datangi kantor betul lagi olahraga wah olahraga begini gitu ya jadi satu persen itu cemburu karena seratus persen itu hanya punya Allah banyak wanita tertipu karena seratus persen banyak lelaki tertipu karena seratus persen manusia itu anaus suka beru berubah ibu-ibu Setuju pak? Ibu-ibu gak pernah ngidul? Hah? Gak pernah sekali ya? Ibu-ibu tuh saya percaya gak pernah ngibulin Tapi ngibulin ya Ngibul gak pernah Ngibulin iya ya. Bah Bah kurang melulu Cari story Ngibulin ya, ya, ya, ya. Jadi satu persen cemburu, cemburu one persen hanya Allah. Ilahin nas, la ilaha ilallah. Sebab itu umat Islam itu pasti masuk surga. Saya yakin. Ya. Terima dengan dewasa. Oh, pasti masuk surga. Saya nggak sholat, nggak Islam dia kalau nggak sholat. Karena syarat untuk jadi Muslim ada lima. Syahadat, sholat. Memang sholat itu nomor dua di mana-mana itu. Nomor satu mah saha syahadat nomor dua baru sholat puasa zakat haji mereka yang melaksanakan ini putus-putus misalnya tapi selama berjuang merasa berdosa jangan pernah putus asa jangan dibilang begini ibu, karena kita ini bahasa dakwah ya sholat sehari cuma tiga kali neraka lu nggak boleh bu. Alhamdulillah sudah tiga kali Ya Allah bukakan hatinya Semoga menjadi lima kali Jadi Kecenderungan kita Karena sok tahu tadi Anaus tadi Suka menjadi ilah Suka memfonis orang No Tugas kita justru membantu ketika kesulitan, ketika dia menyimpang. Masya Allah kesan betul dia nggak sholat. Kenapa? Aduh saya bagaimana sholat Untuk berdiri bisu saya coba lihat Aduh marah betul Tidak usah berdiri Duduk Kalau duduk lebih parah lagi jam Tiarap Boleh Boleh Bayangin sholat sambil tiarap nggak ada di mana-mana. Allah Akbar. bisu di atas kan? Tapi kalau kita coba menghina dia, sudah dia sakit, dihina. Kita telah jadi ilah. Saya ingin kita semua adalah pasukan-pasukan ansor, pasukan pusat, pasukan yang selalu ingin menolong orang. Begitu masuk ke majlis talim, cacatnya sudah nggak kelihatan. Yang ada ialah ditutup. Cukup dengan saya ibu ngomong. Ibu, berkata begini, cukup. Jangan lagi bicara. Begitu ibu ngomong dengan saya, saya kuburan. Ucapan ibu terkubur dan insya Allah lupa apa yang diucapkan ini. Ini jamaah. Ibu tahu, pada saat itu rakib Atib mencatat kebaikan anak ini, orang ini, menutup aib saudaranya. Ya Allah, tutuplah aib dan kesulitannya karena dia telah menutup aib saudaranya. Hadis. Man satara akhihi satarallahu fis sama. Barang siapa menutup kelemahan, kesulitan, aib saudaranya, malaikat langsung, "Ya Allah, dia telah menutup aibnya. Tutuplah ya Allah." Bukakan pintu barokah untuk dia. Kalau ibu bapak ingin punya banyak rezeki, tolong orang. Itu aja kuncinya. Ingin punya rezeki, tolong orang. Logikanya ada, coba waktu kita sempit. Tapi hadisnya dari mana nolong orang dapat rezeki? Setelah kita urai nanti ketemu maka uh, economics makronya ketemu. Jadi kuncinya begitu. Kalau ingin mulia, muliakan orang. Siapa yang dimuliakan? Pertama Allah, yang kedua Rasul, ketiga orang tua, ya, ibu, bahkan ibu itu tiga kali disebut. Semua ayun ya Rasulullah ummuk, ibumu. Hatta semua ayun. Setelah itu siapa ya Rasulullah ummuk. Ibumu. nah, ya Rasulullah, aku tahu ibu. Summa ayun. Lantas siapa lagi? Umuk ibu tiga kali. Tidak berarti ibu lebih tinggi tiga kali dari walaupun bisa disebut begitu. Ya. Tetapi itu menunjukkan pada ibu kadang-kadang kita tidak takut kepada bapak lebih takut. Maka diulang tiga kali. Walaupun juga secara sosial ada tiga tipe ibu di jalan modern itu. Yang pertama ibu genetika, genetics, ini semua genetik nih. Yang kedua in vitro, ibu bayi tabung di di Eropa itu ada neneknya karena anaknya nggak bisa mengandung, neneknya yang mengandung. Jadi sperma sua menantunya dimasukkan nenek yang mengandung. Itulah ibu in vitro bayi ta, tabung. Ada lagi ibu psikologis. Guru-guru ya punya anak psikologis, anak sosial. Jadi tiga tuh tipe ibu itu. Bapak juga sebenarnya kata ilmu kedokteran secara medis bapak tuh bisa mengandung. Rahimnya dimasukin, di diimplan, dimasukin in vitro bayi tabung, bapak bisa mengandung. Sekarang relawannya sudah terdaftar ada 5000 di Australia untuk mengandung. Cuman terjadi etika science tidak bermoral dan sebagainya. Termasuk cloning manusia itu bisa juga. Cuman etika tidak. Kalau kita haram lah. Tidak usah pakai seminar-seminar sudah jelas karena itu merubah fitrah. Bayangkan suami mengambil <laughs> udah pakai jenggot, masya Allah. Sambil pegang jenggot ya, nggak cocok lah. Saya pikir udahlah. Ya. Walaupun secara jadi kalau ingin punya rezeki, jauhkan sikap memfonis karena hanya Allah ilahin nas. Yang kedua, kalau yang banyak rezeki yang hanya bisa disembah itu hanya Allah, maka tolonglah orang lain. Kalau engkau menolong orang lain, Allah akan menolongnya. Care of. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhlihi. Engkau tidak pernah akan masuk surga, tidak bukan pengikutku sehingga engkau mencintai orang lain atau mencintai diri atap. Cintai ibu, tolong orang, cintai orang sebagaimana mencintai diri sendiri. Ini halus surga ini. Halus surga tahu orang lain haus didorong. Ya, sebentar lagi kut. Ya, ya. <laughs> Masih ada. Ada tiga hadis tadi apa? Yang pertama, hormati Allah, Rasul, orang tua. Kemudian kalau ia dapat berkah, jangan memfonis, jangan menetapkan hukum masuk surga lu, celaka lu, tukang jinah lu, jangan. Never. Kenapa? Begitu ibu memfonis orang, ternyata dia tidak melakukannya, balik. Ah. Di sini kita bela dia. Kita bela, tutup, insya Allah besok ngaji lagi. Ini sudah dijahit. Ya dijahit ini spiritual bukan dijahit ini ya. Jadi satu jangan memfo, memfonis. Yang kedua kalau ingin berkah apa? Tolong orang. Barang siapa menutup auratnya, maka Allah menutup auratnya. Barang siapa menolong, maka Allah menolong. Barang siapa mencintai yang di bumi, maka akan dicintai yang di langit. Yang ketiga kuncinya apa? Cintailah orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Ini kunci keberkahan. Sebab itu Mintalah perlindungan kepada dia yang memelihara kita Hari ini dan esok hari Mintalah kemuliaan lewat malikinas. Mintalah agar aku tidak menjadi syirik karena segala sesuatu punya engkau ilahinas. Berlindung kepada mereka bertiga dari apa? Min sarril waswas silohonas. Al waswasu. Al was wasu bahasa Perancis ambil dari was-was ini, kecewas, kecewis. Nah, was-was itu whispering, whisper, apa? Bisikan. Bisikannya hampir tidak terdengar, makanya alho alhonas diwasfi Nisari was-was Apa? malikin ilahin nas min saril waswasil khonas al khonas khonas itu uh, hidden atau ter tersembunyi dia tidak saking halusnya sehingga tidak terlihat tidak terlihat saking halusnya bisikan itu bisikan hati kedengaran nggak nggak tapi bisa dirasakan. juas sufi sudurinas. Jadi kalau marah ibu, tarik nafas. Sebab so, kalau diteruskan, tambah sesak, tambah tidak stabil, debaran jantung kuat. Kalau otak tidak kuat, stroke. Karena stroke itu pecahnya pembuluh darah. Di otak itu ada jaringan saraf yang ada saya sudah lihat di lab ya, di mikroskop. Satu saraf yang putih itu ternyata di dalamnya ada lagi. Di dalam saraf yang kecil lagi ada lagi saraf-saraf. Saraf. Ada saraf tahun 50, ada saraf tahun 80, ada saraf waktu di balik pintu, ada saraf waktu nipu, ada semua di sini. Karena saraf itu adalah ya untuk merekam semua pengalaman. Makanya tidak ada yang hilang. Kita baca Yasin setiap ada orang mati, ambil dong pelajarannya. Ya, mulutmu berhenti, tapi nanti tanganmu, kakimu akan jadi saksi. Jangankan nanti mati, sekarang saja sudah bisa jadi saksi tangan, fingerprint Betul gak? Begitu masuk dilihat matanya di potret, Nanti di surga juga begitu. otaknya itu ngomong. Memorinya. Sebab itu teori mimpi, ini teori. Mimpi itu adalah file masa lalu yang tercampur. Misalnya dia kayak filing kabinet. Ada memori tahun eh, 90-an, ada memori tahun 2000 ada yang sekarang. Begitu tahun 2000, tahun 90 barangkali pernah nabrak orang. Itu kuat sekali memorinya nabrak. Kemudian juga tahun 2000 jatuh cinta sama Siti. Ya. Sekarang barangkali lagi dikejar-kejar imigrasi. Ini semua adalah memori yang sangat kuat pada otak kita. Karena tidur tidak mendoa kul auzubirabil falak, nafsu yang turun begitu tidur ini lepas. Filenya itu kebuka. Kemudian tercampur. Kecampur ke sini, ini ke sini misalkan akan CCTV petugas imigrasi nabrak gua. Wah, terbalik itu. Ya, kok jadi begitu kok situ jadi imigrasi gitu itu itu kata psikolog ya tapi make sense juga ya jadi ada semacam percampuran memori masa lalu sebab itu kalau boleh satu jam sebelum tidur perut kosong mulai dengan tidur minum air putih kalau bisa sholat witir atau sholat hajat tidur blank kosongkan kemudian allahu ahad Allah samad. Lam yalid. Dia. Mau tidur sampai besok pagi atau besok besok besok gak bangun bangun nggak apa-apa. Karena sudah diawali dengan berserah diri kepada Allah. Ibu mungkin nggak kita nggak bangun bangun lagi? Mungkin saya serahkanlah sama Allah hidup di kedipan mata. Saya katakan ibu punya nenek kan? Tahu kuburannya? Namanya sekarang. Ibu tahu neneknya nenek ibu? Enggak. Nenek, neneknya nenek. Enggak tahu. Nenek, neneknya nenek. Padahal neneknya nenek itulah yang doanya dikabulkan. Dulu nenek neneknya nenek kita nenek nenek kuadrat, nenek kubik, nenek kubik, nenek pangkat tiga, nenek neneknya nenek. Dulu dia yang doanya dikabulkan Tuhanku, hidupku miskin. Siapa tahu ya Allah, turunanku yang kesekian kelak bisa menginjak negara Amerika. Insya Allah. Cucumu yang ke-38 akan menginjak LE. Eh, eh, cuman hatinya gelisah karena dia belum lengkap statusnya. Wah, siapa tahu doanya dikabulkan. Tuhanku, kata nenekku nenek kubik ini. Tuhanku, kabulkan doa anakku. Cucu, ya cucumu yang kesekian insya Allah. Akan kawin dengan orang Amerika. Ya, dia akan jadi warga negara Amerika. Cuman orangnya kayak orang Jawa. Nah, orang Amerika kayak orang Jawa. <laughs> oh ya. itu ya kayak orang Jawa loh. Suaminya tuh. Dan soleh lagi alhamdulillah. Jadi doa kita, selamat kita, ada kita bukan tidak mungkin jasa neneknya nenek. Tapi di manakah dia sekarang? Dikenal pun tidak, kuburannya dicari pun tidak, namanya didoakan pun tidak, pada betapa hebat jasanya. Untung Rasul mengajarkan pada kita, jangan khawatir. Ada dua doa. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu doa orang sholat untuk semua. Allahumma gfirli muslimina wal muslimat. Makanya insya Allah. Insya Allah kita semua bakal ketemu nanti di Taman Eden, di surga Jannatun Na'im. Dengan catatan, hawas hindari kecewas kesuis yang sangat lembut, yang tidak sadar dia spontan. Nah, itu aja sudah ketarik tuh sama setan. Ya. Celetak, celetuk tapi nyakitin orang. Hati-hati. <laughs> lipstick sih, lipstick. Cuma merahin dong. Ada lipstick ya, giginya dia kena lipstick kan. Saya suka sering lihat begitu senyum, masya Allah itu. Kan setahu saya di Amerika itu modern ya, kak. Emang gigi di ini ah, gigi, enggak kan? Itu mah gak sengaja ya. Kirain mode, hmm, sudah giginya polos dua ada lipstick. Cuma saya bilang ya Allah, barangkali sama aman. Ya, mudah-mudahan engkau memberikan berkah. Selalu doa pada itu. Ya. Nah ya, tapi tidak boleh menca mencaci. Isi itu kampungan banget ya. Masa gigi aja lipstick? Ah, itu sudah lagi yuwas wis sufi. Habis ibadah kita. Dari mana yuwaswi sufi? Aladhi yuwaswi sufi sudur, sudur. Makanya hati disebut juga sudurinas. Sadr, dada. Minal jinnati wanas. Jin. Jin. Jinnati wanas. Jin itu sesuatu yang tidak terlihat. Jadi kalau ada orang lihat jin bohong. Jangan percaya. Aku lihat jin bohong. Karena Quran bilang jin bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat jin. Jin itu apa? Energi. Ya, energi yang tidak kelihatan. Jadi kalau melihat itu energi kita, aura kita, makanya kalau aura kita lagi ketakutan, jelek, maka yang tampak seakan-akan itu jin pada wajah kita sendiri. Wajah kita lagi jelek-jelek. Tapi kalau kita habis sholat, zikir, dia datang, energinya ketemu, yang bagus, pakai jubah putih, tapi bukan jin. Ya. Gak tahu, walau alam. Ya. Kalau ada orang melihat-lihat, itu sih dalam bahasa psikologi hanya bisa halusinasi, bisa apa. Tapi ada, yes, saya percaya. Tapi ngaku itu boleh tuh jin, no. Bisa saja saya setan. Setan bisa. Om Ibrahim saja menyerupai kok. Waktu Nabi Ismail mau dipotong, melihat itu setan, menggoda, kelihatan. Jadi bisa saja dia, makanya setannya dalam bentuk manu, manusia, nabi, wana, sesuatu yang tersembunyi. Apa itu fitnah? Orang yang ngomong-ngomongin tidak kelihatan, tapi ngomongin kita jin itu. Jin. Karena jin itu artinya tidak terli, terlihat. Dari jin itu keluarlah kata janin. Janin, apa janina? Janin. Bayi. Bayi disebut janin karena tidak terli, terlihat. Baru sekarang pakai potret terlihat. Tapi tetap terlihat dengan mata Gak bisa. Makanya sorga juga disebut jan jannah, sesuatu yang belum terlihat sampai sekarang, kebun-kebun yang rimbun yang tidak terlihat. Ya, itu satu satu kata sebetulnya dalam bahasa Arab. Kita kembali pada jin. Jin itu adalah makhluk Allah. Ada yang kafir, ada yang Islam. Bisa dilihat tidak? Ini sudah modern, dosa apa? Seodoh orang lihat jin, alah sudahlah. Ya, Amerika saja jadi pemburu jin sekarang itu, ya Ghostbuster, ya Ghostbuster, memang hebat ya. Aura oh, iya, itu bukan bukan bukan jin, bukan setan, permainan setan itu untuk menyesatkan akidah kita, ya. Kalau kita yakin, maka saya katakan ada setan jin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Datangin. Yakin, tarik nafas. Auzubillah. Au, wah itu berarti gak kuat. Tapi kalau akidahnya kuat, Auzubillah datangin pak. Kadang-kadang dia nyembah, ampun takut dia. Jadi ibu pernah lihat nggak? Nggak. Lihat kumpul anak? Kenapa takut? Bodoh. Ya, mimpi kata orang. Jadi please kita jadi dewasa. Jadi saya ingin ngaji kita lebih dewasa dewasa. Baik, ini adalah tauhid. Salat ibu hancur, tidak diterima kalau tauhidnya rusak. Islam kita tidak diterima kalau tauhid kita rusak. Apa itu tauhid? Saya hanya berilahkan Allah la ilah, Saya hanya merajakan, menjadikan keagungan itu hanya Allah. Kalau saya mulia, kalau saya naik pangkat, saya jadi presiden, itu semua karena Allah kembalikan kepada Allah. Saya memohon hanya kepada Allah, tidak kepada pohon, tidak kepada apa. Allah, ini bersihkan dulu. Baru nanti kita teruskan dengan tafsir yang akan datang. Kalau bisa, nah ibu bawa buku, dicatat. Kalau nanti setelah enam kali pertemuan ada ujian. Ujian dari saya, nggak multiple choice, tulis. Ya, kalau multiple choice nanti karena percaya jin ini ya B A B enggak deskripsi. Makanya harus nu nulis. Bapak juga bawa buku catat. Paham? Baik. Minggu yang akan datang kita teruskan kul falak sama al ikhlas. Kuncinya hanya satu. Baca ini setiap malam mau tidur. Yang kedua hari ini tambah confidence, tambah yakin Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya. Kalau Allah ingin memuliakan orang, seluruh jagat raya bersekutu ingin menjatuhkan ibu dan bapak, tidak pernah akan jatuh. Tapi kalau Allah ingin menghinakan orang, seluruh jagat ini ingin mendukung bapak ibu tetap kalau jatuh jatuh. Maka deketilah al-Malik, al rab dan Ilah. Maka kalau begitu apa? Orang yang punya Allah takut sama Allah, sayang pada Allah, sampai-sampai mulutnya tidak mau memfonis orang lain, menuduh orang lain, mencap orang lain karena saya takut menyayangi Allah, maka insya Allah. Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah, hei orang yang sudah berserah diri pada Allah. Inilah surgamu. Irji'i ila rabbiki radiyat mardiyah. Fadhuli jannati. Hidup kedipan mata Nenek juga tidak kenal. Nanti cucu, cucunya cucu kita. gitu. Emang gua pikirin? Enggak. Padahal kita jungkir balik, double job, triple job. Tegang. Cucu-cucu cucu kita ingat? Enggak. Jadi hidup itu hari ini. Your life is today. Bahkan bukan today, emang nanti malam bakal hidup? Insya Allah, tapi dijamin pasti hidup? Belum tentu. Kalau gitu satu jam lagi bisa nggak kita mati? Setengah jam lagi? Waktu narik nafas? Yes. Hidup itu per second. Allah, Allah, Allah. Kayak kalau di pesan nanti dijadikan beladi itu kan. Allah, Allah. Wah, kalau bela diri, wah jatuh. mukul, oh, jatuh. Ya, latihan nanti. Cuman nggak berani saya, saya ditesankan di jago saya. Wah, tuh, ku, ku. Begitu dikeroyok di tebet, ku, ku, oh maju terus, ku, ku, lah, saya rupanya memang harus dilatih. Makanya saya Nggak berani takut nanti disini macam-macam ternyata nggak bagus. Tapi Allahu yes. Ibu yakin sama Allah, serahkan sama Allah. Menghadapi segala sesuatu dari usah pakai bahasa Arab. Ibu nggak bisa apa doanya, yakinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa yang paling hebat. Tapi dengan getaran hati, dengan izinmu ya Allah, dengan namamu ya Allah, Tolong ya Allah. Yakin, konsentrasikan. Ya, saya banyak pengalaman. Ada orang sakit, duduk sama-sama. Bersihkan hati, istighfar, konsentrasikan, hadirkan wajah yang sakit ini minta kesembuhan. Allah. Alhamdulillah. Itu the power of praying. Banyak. Ini jalan Islam nih. Saya buat baca buku, sebuah buku, selagi cari di sini nggak ada, malah dapatnya di Indonesia. Itu ada seorang dokter, dokter eh, botani, tanaman. Dia itu ateis. Dia selalu lihat orang tuh doa sama Tuhan, emang Tuhan tuh ada. Coba nih, ini ada benih, dua benih, ya, Dua benih sama. Yang satu didoakan, yang satu tidak didoakan. Ternyata yang didoakan lebih cepat tumbuhnya beberapa senti dalam satu hari, dalam tiga hari. Itu penelitian ilmiah itu. Dia nggak percaya, mungkin kesalahan media atau bagaimana. Tiga kali nah saintis gitu, tiga kali, empat kali. Ternyata yang didoakan selalu yang dalam didoakan bukan dia, dia tidak percaya pada Tuhan dipanggil. Kalau orang punya Tuhan, tolonglah. Ini didoakan supaya tumbuh dengan baik. Didoakan oleh orang Kristen. Kemudian aneh, salah. Naik, bikin lagi. Panggil lagi orang Islam, naik juga. Yahudi naik. Siapapun yang berdoa ternyata efeknya naik. Dia sekarang menjadi orang yang mencari Tuhan. Itu orang ilmiah itu begitu. Bahkan Dr. Jaki Abdul Karim seorang ilmuwan di India tergetar oleh oleh ayat Quran bertasbihlah apa yang di langit dan bumi bahkan bersujudlah binatang-binatang kalau gitu binatang pohon ini bisa ngomong kemudian dia bikin percobaan ada pohon dua yang ini dicacat pohon itu di apa apa bahasa ini dicincang dicop cop cop cop cop cop kemudian orang yang tukang ngecopnya tukang nyacatnya itu datang dipasang grafik setiap orang mau mukul gitu grafik itu naik dahsyat itu itu baca di Arabian Street dia diundang di Jeddah Hospital memberikan tentang bahwa watah watar apa kulima malikal mulki itu Tuli julaila wa nahaya tuliju Hayata minal mayita wa tuliju mayita minal hayi Diciptakan Allah dari yang hidup Yang mati dari yang hidup Yang hidup dari yang mati Diteliti Satu rijal ini harus jadi peneliti Dibuka Harus jadi getok hati dari Quran itu Banyak sekali Ya Baik, inilah kuliah perdana kita. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Uh, insya Allah tanggal 10 kalau jadi ini, kalau ada dananya, teman-teman dari NMC itu akan mengadakan halal di halal Temanya dari anak untuk anak. Jadi kalau bisa anak-anak bawa gift, bawa gift kecil, harganya 5 dolar, atau 3 dolar terserah lah Nanti di sana kita latih anak-anakku belajar membe memberi. Nanti terjadilah tukar menukar gift. Dibukanya di rumah untuk nanti bahan ibu bapak di rumah. Satu, yang kedua ada kuis dan sebagainya ya. Saya eh, tahu seksi acara Pak itu saya mohon disampaikan lewat. Insya Allah kita ketemu juga di sana ada Uh, karakue, eh karakue, eh, karakue, eh karaoke, karaoke, karaoke, karaoke dan macam-macam lah ya. Mudah-mudahan dapat keberkahan. Baik ada pertanyaan? Saya kira tidak ada ya, karena ini masalah tauhid. Tapi satu saya misinya dengan ini kukuh persaudaraan kita. Tidak ada lagi dosa-dosa karena hati dosa karena mulut. Baik. Allah. Berikan berkah kepada kita. Ada lagi acara? Tidak ada, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Iya? Oh, dua acara lagi. <laughs> Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, selanjutnya laporan jakat Idul Fitri yang dilaporkan oleh Ketua Amil Jakat Idul Fitri Saudara Dadang Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sebagai panitia pengumpulan zakat Alhamdulillah telah berhasil mengumpulkan dana jaka sebesar 6.408 dolar yang alhamdulillah 3.000 dari ke, bagikan ke 19 daerah di Indonesia di kantong kemiskinan yang 400 sebagainya alhamdulillah difokuskan untuk di daerah Los Angeles dan sekitarnya dan insya Allah yang 3.000 sebagian besar akan dikirim ke Bengkulu yang dimana masyarakatnya lebih banyak membutuhkan daripada kita di sini untuk sebagai itu uh, konsul Mensosdik Bapak Agus Anwar untuk menerima Jakarta Fitra untuk Bengkulu. Uang jakat untuk Bengkulu sebanyak 3.000 dolar yang akan disalurkan melalui hmm? yang akan disalurkan untuk bencana alam Bengkulu melalui Konsulat Republik Indonesia. Insya Allah kita setelah menerima ini dan kita akan salurkan seperti yang dimintakan ke Bengkulu. Namun mengenai siapanya mungkin baru kita akan sampaikan besok atau setelah hari kerja baru kita cari. Insya Allah akan disampaikan ke Bengkulu. Terima kasih. Terima Pak semuanya. Nah, acara selanjutnya itu sertifikat penghargaan yang diberikan oleh Konsulat Republik Indonesia kepada Kiai Haji Abi Toto Tasmala. Kami persilakan. sebagai ketua Ramadan uh, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan Ramadan kali ini masih banyak kurangannya dan insya Allah saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia Ramadan maupun ibu-ibu dan bapak sekalian maupun yang bukan panitia yang membantu jalannya Ramadan kali ini maupun konsulat Republik Indonesia dan segala pihak yang telah bantu pelaksanaan Ramadan. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa. Ibu dan bapak sekalian, kita biasakan kalau doa sangat bersungguh-sungguh. Pada hakikatnya doa itu adalah permintaan individu. Jadi kita doa untuk bersama, selanjutnya nanti masing-masing berdoa. Sebaik-baik doa selalu diawali dengan istighfar, kemudian membacakan kalimah-kalimah tauhid. Ya. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah Mari kita tundukkan kepala kita Kita rendahkan hati kita Kita hinakan hati kita Kita tidak apa-apa Tidak punya apa-apa di hadapan Allah Lihat diri kita telah banyak dosa yang telah kita kerjakan saudaraku Telah banyak perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Kita tidak sadar mulut kita berbicara tentang kebohongan Kita tidak sadar Lidah kita mencaci orang Kita tidak sadar Lidah kita memfitnah dan menggunjing Saudaraku, Ramadan telah berlalu, air mata telah bercucuran. Ya Allah, mungkinkah Ramadan tahun depan kami masih bisa memasukinya? Sedangkan sahabat telah pergi meninggalkan kami. Bahkan ada di antara kami orang tuanya yang telah tidak beramadan lagi dengan kami. Maka ya Allah dengan kerendahan hati Terimalah Ramadan kami Ampunkan dosa kami Allah Ya Allah Telah banyak kami rahasiakan Padahal tidak ada rahasia di hadapanmu Kami malu dengan perbuatan dosa kami Engkau menatap kami Engkau mencatat dosa-dosa kami. Betapa kami bisa mempertanggungjawabkan dosa kami di hadapanmu ya Allah. Padahal neraka sangat panas. Auzubillah ya Allah. Ilahi anta maksudi. Waridhaka matsubi. Engkaulah Rabb kami. Engkaulah Malik kami. Engkaulah Ilahi kami. Ya Allah, karena engkau maha pengasih Kasihanilah hamba yang haus pengampunan ini Ya Allah karena engkau adalah pengampun dosa wasi al maghfirah Ampunilah dosa hamba Yang selalu kembali berbuat dosa ini Rabbana Zalamna Anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين Ya Allah Kami telah menzalimi diri kami kami gelap menempuh hidup ini Cahayamu ya nur Ya nur Ya Nur samawati wal ar yang kami harapkan Terangi hidup kami ya Allah Terangi ya Allah Ya Allah Ampunkanlah dosa ibu Ibu yang mengandung kami Ibu yang dengan darahnya menciptakan mempertaruhkan nyawanya untuk kelahiran kami. Ayah yang besarkan kami, yang belum sempat kami bahagiakan sampai saat ini. Inilah doa kami bersama. Rabbana gfir lana wali walidayna warhamuhumma kama rabbayana sigara. Ya Allah, La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Kita bersama-sama La ilaha illallah doa kami. Kabulkan doa kami. Saudaraku, berdoalah menurut kehendak masing-masing. Apa hajat dalam diri sampaikan pada Allah. Karena Rasul berkata di tempat di mana khalakoh zikir diselenggarakan di para malaikat mendoakan masing-masing mereka yang berdoa. mukjizat Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. rabbil alamin. ar rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratul mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana ya Allah, jadikanlah jamaah inilah jamaah yang Kau cintai Satukan, ikatkan tali persaudaraan di antara kami. Jangan sampai di antara kami bercerai-berai karena ulah kami. Di tempat perantauan, di tengah-tengah kekuasaan orang-orang kufar. Tambah kuatkan akidah kami, kuatkan persaudaraan kami, kuatkan mahabbah kami, kuatkan kami ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, jadikanlah kaum muslimin khususnya di negeri ini bertambah erat persaudaraannya, bertambah kuat rezekinya. Ya Rabbana, Engkau saksikan air mata kami, Engkau saksikan dada kami, getaran lidah kami memuji Engkau. Kami mohon ampun. Tapi kami juga berharap ya Allah muliakan kami. Bukakan pintu barokah pada kami. Allahumma ftah lana bal barokah. Allahumma ftah lana bal barokah. Allahumma ftah lana al salamah Ya Allah ya Rab ya Malik ya Allah ya ilahin nas Ya Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar amin Kita berdiri ibu dan bapak saling bers ibu bersalaman berpelukan, saling mendoakan karena selama masih bersalaman malaikat akan mengaminkannya. Mari kita saling bersalaman. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah.